Hadis yang keberapa sekarang? Hadis yang kedua ya. Asani hadis yang kedua dari bab al-yaqin wa tawakkul. An Ibni Abbas radhiyallahu anhumah. aidan dari Abdullah bin Abbas Semoga Allah meridai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berkata Allahumma laka aslamtu Ya Allah aku berserah diri kepadamu Wa bika amantu dan kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu kepadamu hanya kepadamu aku bertawakal wa ilaika anabtu kepadamu aku kembali bertobat. wa bika khosamtu dan karena mula aku bermusuhan dengan musuh khosomtu diterjemahkan diartikan apa? Hmm? Berdebat, permusuhan karenamu ya Allah. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaanmu. Aku berlindung dengan keperkasaanmu. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah selainmu. Antudillani, aku berlindung dari engkau sesatkan diriku Antal hayyul ladzi la yamut, engkau zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sedangkan jin dan manusia akan mati. Dan sedangkan jin dan manusia mati. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama wujubut tawakkul ala Allah wajibnya bertawakal hanya kepada Allah. Dan pada pertemuan lalu sudah saya jelaskan bahwa pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tawakal tidak diberikan kepada selain orang yang tidak tawakal. Apa kemarin pahalanya? Yadkhuluna al-jannata al adab wala hisab. Masuk surga tanpa adab tanpa Masya Allah. Hanya bagi orang yang benar tauhidnya bersandar bertawakal hanya kepada Allah. Yang nomor dua, kullu siwallah halik. Pelajaran nomor dua, segala sesuatu selain Allah binasa hancur. Kemudian pelajaran yang terakhir nomor tiga istihbab at-ta'asi bin nabi fi hadil kalimat dianjurkan mencontoh nabi untuk berdoa dengan doa ini ini doa luar biasa اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تذلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون doa luar biasa ini ya kita usahakan menghafalnya wasalis pelajaran yang nomor Eh, hadis yang nomor tiga wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma dan dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhai keduanya Qala Rasulullah bersabda atau Abdullah bin Abbas berkata Hasbunallah wa ni'mal wakil Cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung dan penolong. Kata Abdul bin Abbas, qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar. Doa ini dahulu dibaca Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Oleh Namrud, oleh raja yang zalim pada waktu. Wa qalaha Muhammadun hina qalu dan ini juga pernah dibaca oleh Nabi Muhammad ketika manusia-manusia munafik berkata Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Sesungguhnya manusia berkumpul menyerang kalian, fakhshawhum maka takutlah kepada mereka. Fazadahum imana tapi ini semakin menambah imannya para sahabat. Faqalu dan Rasulullah mengatakan hasbunallah wa wakil. Ini dalam perang apa? Perang yang Rasulullah dikepung oleh lautan manusia perang Khandaq atau perang Ahzab. Ketika perang Ahzab, perang Khandaq itu orang munafik. Bahasa bahasa Jawanya ngece, ngerti ngece? Mereka mengatakan innan nasa qad jama'u lakum lihat tuh manusia kumpul-kumpul mau membumi hangus membumi hanguskan kalian. Di saat seperti itu Nabi Muhammad mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan Allah sebaik-baik pelindung dan penolong. Ini doa kalau sampai didolimi orang cepat-cepat doa dengan doa ini. Ya. Kalau sampai merasa ada orang yang menyakiti sampean, perbanyaklah doa ini. Karena akhir qauli Ibrahim hina ulqiya finnar ucapan terakhir Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil cukuplah Allah bagiku dan Allah sebaik-baik pelindung dan penolong Siapa belum hasbunallah kalau orang kalau kita berarti hasbuna kalau saya berarti hasbiya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Pakai ya tidak apa-apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Ketika engkau minta pertolongan kepada manusia sedangkan manusia tidak tergerak hatinya untuk menolongmu, itu pertanda Allah sendiri yang akan menyelesaikan perkaramu. Berdoalah dengan baik. Ini saudara-saudara saudara kita di Rohingya itu harus banyak-banyak. Saudara-saudara kita Rohingya yang ada di Burma itu harus banyak membaca doa. Hasbunallah. Minta tolong siapa? Udah gak ada yang bisa nolong kecuali Allah. Masa minta tolong manusia kau akan kecewa. Minta tolong Allah. Hasbunallah. Wa ni'mal wakil. Ini terus harus Ya. Cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung dan penolong. Ini kalau kita didolimi orang, cepat-cepat doa dengan ini. Dibegal, jangan sampai kita dibegal orang. Tapi kalau dibegal, doa Barang siapa mati dalam menjaga atau mempertahankan hartanya dia mati syahid. Orang baik dibegal dibunuh mati syahid. Fikul hadis Fadl tawakul ala Allah. Keutamaan tawakal kepada Allah. Saya mau tanya. Mana segi pendalilannya segi, sehingga Imam Nawawi meletakkan hadis ini dalam bab tawakal? Mana lafaz di hadis yang menunjukkan hadis ini layak untuk ditaruh bab tawakal? Lafaz hadis. Yang mana? Hmm? Cukuplah Allah untukku. Berarti di situ tidak membutuhkan lagi selain Allah. Bersandar hanya kepada Allah. Hanya kau usah pakai jimat, kau usah pakai percaya hal yang sekarang ini ya, ya nggak semua ya nggak semua, tapi hampir nih warung-warung di warung-warung di pinggir jalan tuh pakai gitu semua. Dia ya, serius hampir semua. Tak semua ya, tapi ya hampir semua. Warung-warung toko pinggir jalan pakai apa namanya? Pelarisan. Padahal Allah mengajarkan kepada kita, Rasulullah mengajarkan kita, hasbunallah wa ni'mal Yang kedua, atasi bil anbiya. Wajibnya menyontoh para nabi dalam bertawakal kepada Allah. Li'annahum asyaddun nasi bala'an karena Nabi adalah orang yang paling besar balaknya. Nabi adalah manusia yang paling besar musibahnya. Nabi Ibrahim antum bayangkan ini ya. Dicekal, dibawa ke kerajaannya. Raja pada waktu itu dibakar. Tidak ada yang nolong dia. Nabi Muhammad diserbu 10 ribu bala tentara Sepuluh ribu itu sekutu, tidak hanya kafir Quraisy. Kafir Quraisy, Ghatafan, Yahudi dan semua kumpul jadi satu sebanyak sepuluh tentara, sepuluh manusia, sepuluh ribu tentara. Itu para sahabat ketakutan loh. Perang apa namanya ini? Perang Ahzab itu sampai sampai para sahabat itu dan itu musim dingin. Perang Ahzab ini perang yang mencek, perang yang mencekam. Sampai-sampai itu bumi terasa sempit padahal bumi itu luas. Di saat seperti itu datang juga musuh dari dalam yang menggembosi perjuangan orang Islam yaitu orang munafik. Orang munafik mengatakan inna nasa qad jama'ulakum. Sesungguhnya manusia-manusia lagi berkumpul ingin menghabisi kalian. Di saat itulah Nabi Muhammad mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah untuk kami, hanya Allah yang menolong kami, Allah sebaik-baik penolong. Jadi pelajaran nomor dua harus menyentuh para nabi. Ini pertama tadi nabi siapa? Ibrahim. Kedua Nabi Muhammad. Atawakkal ala Allah manhajul li jami'il anbiya. Tawakal kepada Allah adalah manhajnya seluruh para nabi. Bertawakal kepada Allah adalah manhajnya seluruh para nabi. Pelajaran nomor empat. Ada urusul yuhawiluna ilhaqal al bihim wa bi atba'ihim. Musuhnya para nabi selalu berusaha mengganggu dan menimpakan kesulitan bagi para pengikutnya. Oh, Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Muhammad diludahi, dilempari batu, diusir. Kan begitu ya. Pelajaran nomor 5. Sira'ul haqqi ma'al batil wa ahlihi qadimun. Perseturuan antara hak dan batil itu adalah perseturuan sejak zaman dahulu kala dan akan terus terjadi. Dari zaman ke zaman pasti ada orang yang di, ada orang yang di barisan al-haq dan ada orang yang di barisan al-batil. Sejarah akan berulang untuk membuktikan kamu ada di golongan mana. Pastikan dirimu ada di golongan al-haq. Pelajaran nomor atau hadis berikutnya nomor 4. An Abi Hurairah saya harap teman akan datang antum sudah punya kitab semua ya. Jangan sampai kita belajar nggak punya kitab tolong-tolong sampaian belajar harus punya kitab. Kita ubah tradisi kajian tanpa kitab menjadi kajian berkitab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau. Kalau ada kitabnya kan enak bisa ngikuti. Kalau ada kitabnya gelam biar dengarkan saja. Kalau ada kitabnya kan enak sambil bisa lihat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan. Kitab Islam terlaris di muka bumi setelah Al-Qur'an riyadhus shalihin. Jangan sampai Anda termasuk orang yang tidak punya riyadhus shalihin. Kitab terlaris di muka bumi setelah Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an. Gram solid. Di mana ada negeri Islam, di situ pelosoknya ada orang Islam. Di situ ada Riyadus Solihin. Yang nulis Riyadus Solihin ini Imam Nawawi. madhabnya Syafi'i. Tapi hadis, tapi kitab ini dipakai seluruh madhab, madhab Syafi'i itu ya madhab Syafi'i yang punya. madhab Bali memakainya. madhab Hanafi memakainya. madhab maliki pemakainya maka jangan sampai anda termasuk barisan orang yang tidak punya nah ini adalah kitab yang terlaris di kamu kitab apa tadi Yesus setelah Al-Quran kitab Islam terlaris setelah Al-Quran Yesus banyak orang punya rian solihin tapi nggak punya sohi buhari. ya. maka tidaklah sampai di Android juga sudah bisa diakses bisa didownload ada ya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal yadkhulul jannata aqwamun afidatu mithlu afidati thair. Ma masuk surga kaum-kaum yang hati mereka itu seperti hatinya burung. Berarti hatinya burung maksudnya apa? Lembut, tawakal, berangkat berangkat apa? Pagi hari dalam keadaan lapar, pulang-pulang dalam keadaan kenyang. Kita tuh malu loh sebenarnya sama burung. Burung itu kerja nggak sampai kayak kita sampai lembur malam-malam kerja. Nggak ada. Si siapa? Uh, burung itu lembur ya. Yakin besok ada rezeki Allah. Ya, Waj'alna al-laila libasa, Waj'alna nahara Masya Allah menjadikan malam itu untuk istirahat. Waj'alna nahara ma'asa dan Allah ma'asya dan Allah menjadikan siang itu untuk mencari maisha kehidupan. Jadi ya kita ikut ilmunya guru, jangan ilmunya kelelawar. Ya. Alam untuk istirahat. Kalau siang itu kerja, beribu. Berarti di sini orang itu masuk surga, hatinya harus hati yang seperti hatinya burung. Apa sih artinya bur hatinya burung? Maknanya adalah tawakal. Tidak ada burung itu terus hidupnya sedih. Riang sama anaknya sama istrinya terbang kemana-mana. Dari dahan ke dahan. Ya, dia akan tetap berkicau. Ya, kalau kita lagi hati kita ini keras, lihatlah burung-burung yang hinggap di dedaunan Lihat, tidak ada kesedihan, hidup apa adanya. Yang menyebabkan hidup kita ini susah adalah karena kita apa sih yang menyebabkan galau dalam hidup itu? Secara umum penyebab galau itu ada tiga. Satu karena dosa yang kita lakukan. Kenapa kok sampai galau? Karena sampai berdosa. Fama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tidaklah kamu tertimpa musibah, kuda gulana, kesedihan, galau. maka sabat aidikum kecuali karena dosa yang kamu lakukan. Atau bait 40 Allah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, perhatikan ini penting, perkataan bagus dari Ali bin Abi Thalib. Tidak ada di kitab. Ma nazzala bala'un illa bidanbin. Wa ma rufi'a bala'un illa bitawbatin. Tidaklah turun musibah, kesedihan, kunda gulana kecuali karena dosa. Wa marufi abalaun dan tidaklah musibah itu diangkat kecuali dengan taubat. Semua kegalauan hidup, kesempitan itu bermula dari dosa yang kita lakukan. Hasan al-Basri mengatakan dahulu para salaf, para sahabat, para tabi'in, mereka berjalan Kemudian mereka tertusuk duri di kakinya. Tertusuk apa? Duri di kaki. Maka para salaf dahulu, para sahabat mengambil duri sambil berkata, Wallahi ya syaukah, demi Allah. Wahai duri, inni la'alamu annaki bin. Aku tahu, tidaklah engkau menusuk aku kecuali karena dosa yang aku lakukan. Wa ma zalamani karena Tuhanku tidak pernah mendolimi aku kekalauan hidup ini bersumber dari ada yang salah antara diri kita dengan Allah Subhanahu Wataala. Itu sumber kekal. Hati kita nggak menjadi hati yang enak gitu. Makanya kalau mau masuk surga hatinya harus seperti hatinya burung. Tawakal, riang, tidak sempit. Sumber kegalauan yang pertama itu tadi apa? Dosa yang kita lakukan. Sumber kesempitan hidup dosa. Saya akan cerita, cerita ini sering saya ulang supaya yang sudah dikasih tahu semakin hafal dan yang belum tahu supaya mencatat dan tahu. Ada seorang dicantumkan oleh Al-Imam Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Jami' li Ahkamil Quran ketika menafsiri surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Ini ada cerita. Dicantumkan Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir ayat surat Nuh ayat 10 sampai 12. Saya sampaikan, perhatikan. Ada seorang datang ke Hasan Al-Basri. Hidupnya galau berat. Susah. Hatinya nggak tenang. Datang. Wahai guruku, sesungguhnya lama hujan tidak turun. Sehingga hewan-hewan ternak kami mati. Dan telah lama Allah belum mengangkat musibah ini dari diri kami. Tolong berikan wasiatmu agar Allah mengangkat musibah ini. Kata Hasan Basri, pulanglah. Perbaiki hubunganmu sama Allah. Beristighfarlah. Kegalauanmu bersumber dari kesalahan. Pulang. Datang orang berikutnya, mengajukan kegalauannya, wahai guru, telah lama Allah menimpakan kemelaratan, kemalangan hidup kepadaku. Ya telah lama aku ditimpa kemelaratan sedangkan Allah belum mengangkat musibah ini dari diriku. Kami selalu dirundung duka, hidup dalam kekurangan. Kata Hasan Basri pulanglah. Bertobatlah, beristighfarlah, perbaiki hubunganmu dengan Allah ada yang salah antara dirimu dengan Allah. Pulanglah. Kemudian datanglah orang nomor tiga. Wahai guru kami, sesungguhnya telah lama Allah belum menganugerahkan kepada kami keturunan. Padahal aku ingin masa tuaku ada anak yang merawat aku ketika aku sudah tua renta. Sedangkan Allah belum memberikan anak keturunan kepadaku apa wasiatmu? Pulanglah, perbaiki hubunganmu sama Allah, minta ampunlah kepada Allah. Pulang. Datang orang berikutnya yang nomor empat wahai guru kami sesungguhnya tanaman-tanaman kami gagal panen. Kami mengalami paceklik. Berikan wasiat. Pulanglah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Tidaklah kegalauan hidup itu terjadi kecuali karena dosa yang engkau lakukan. Bertobatlah, istighfarlah pada Orang empat-empatnya ini pula. Masalahnya beda, solusinya cuma satu. Sampai-sampai murid Hasan Al-Basri berkata, Wahai gurunda, telah datang kepadamu empat orang membawa masalah hidup yang berbeda-beda. Tapi kenapa solusi yang kau berikan cuma satu? Mengakui dosa, istighfar, maka Hasan Basri mengatakan, anakku, itu bukan dari diriku. Tapi lihatlah surat Nuh ayat 10, 11, 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kalian kepada Allah. Kalau kalian perhatikan, perhatikan. Enggak usah dicari ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku katakan kepada mereka, istighfarlah kalian kepada Allah. Jika kalian beristighfar, kata kata Nabi Nuh, yursilis sama alaikum bidror. Allah akan kirimkan hujan lebat membawa rezeki. Ini adalah solusi pertama bagi orang yang bertanya pertama kali. Wayum ditkum bi amwal dan Allah akan memberikan kepadamu harta yang melimpah. Nomor berapa? Wabanin dan Allah berikan kepadamu anak keturunan. Nomor wa ya, jannati wa anharo dan Allah berikan kebun-kebun yang rindang yang berbuah dan sungai-sungai yang mengalir. Yang nomor berapa tadi? Jadi istighfar ini belum minta loh, baru mengakui dosa. Nabi Yunus alaihissalam ketika dimakan ikan paus, Doanya adalah tidak Ya Allah bebaskanlah aku dari perut ikan ini. Tidak. Doanya beliau adalah apa? Mengakui dosa. Karena sumber kegalauan hidup adalah dari dosa. Ini yang pertama. Nah kenapa kok hatinya burung kok so enak? Enak untuk dimakan. Yang nomor dua sumber kegalauan hidup adalah ketika engkau labuhkan hatimu kepada selain Allah. Ketika engkau labuhkan hatimu kepada selain Allah, siap-siaplah kau akan kecewa, siap-siaplah kau akan menderita. Kalau engkau mencintai sesuatu selain Allah, siap-siaplah kenzara. Man ahabba syai'an udziba bihi. Kata Imam Ibn Qayyim, barang siapa mencintai sesuatu, dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Ini teori sosial membenarkan enggak? Man ahabba syai'an babi. Ini omongannya Ustaz, omongannya Al-Imam Ibnu Qayyim ini memang luar biasa. Beliau ini dokter jiwa. Beliau ini psikolog ulung. Ibnu Qayyim mengatakan Man ahabba syai'an babi. Barang siapa melabuhkan hatinya kepada selain Allah, dia akan tersiksa dengannya. Saya mau tanya, betul nggak sih omongan ini? Antum nih, kalau mencintai sesuatu selain Allah, pasti kau akan menderita. Apa saja, mesti kata Ibnu Qayyim, barang siapa mencintai sesuatu berlebih-lebihan selain Allah, pasti dia akan dihukum dengan sesuatu tersebut dia akan tersiksa sebelum mendapatkan, Dan dia akan tersiksa ketika mendapatkan, Dan dia akan tersiksa ketika berpisah darinya. Ya, makanya harus kalau mencintai sesuatu itu karena Allah. Kalau mencintai sesuatu tidak karena Allah, pasti kita akan terluka. Kalau kita mencintai wanita, terutama mas-mas yang masih muda-muda karena saya lihat banyak yang ABG di sini. Kalau antum mencintai, perhatikan kata kata orang ngaji tidak tidak menutup kemungkinan cinta sama akhwat sampai menggandrungi akhwat ada. Ada apa enggak? Enggak percaya kalau enggak Ada. Ada. Seorang ikhwan ngaji Terus hatinya kesengsem sama akhwat tertentu. Walau tersiksa dia. Tersiksa. Barang siapa yang melabuhkan cintanya kepada salin Allah. Allah timpahkan kegalauan karena apa yang ia cintai. Tersiksa. Hanya cintai sesuatu itu boleh. Tapi karena Allah. Ya senang ya datang ini. Kan selesai. Ya, kalau ternyata akhwatnya kok Orang tuanya boleh tapi nunggu empat tahun sekali lagi. Berarti sama ditolak. harus, harus ngerti gitu itu. Yang sulit. Jangan apa saja termasuk mencintai sesuatu barang orang yang hidupnya itu dengan harta oh cintanya luar biasa dengan harta pasti dia akan menderita dia akan tersiksa dengan hartanya makanya omongannya Imam Qayyim luar biasa Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan tersiksa dengannya. Bunyi oh, ini benar sekali. Hanya satu cinta yang tidak menyiksa. Cinta kita kepada Allah. Kau akan merasa bahagia. Cinta selain Allah, pasti kau akan pasti engkau akan tersisa. Makanya kalau mencintai sesuatu itu karena Allah. Makanya di antara ciri orang yang masuk, orang yang dapat naungan pada hari kiamat adalah rajulani tahabba fila, dua orang saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini ciri orang diberi naungan pada hari kiamat. Di sumber kegalauan hidup yang nomor dua adalah ketika engkau labuhkan hatimu kepada selain Allah. Pasti kau akan galau. Yang nomor Kegalauan itu akan muncul kapan? Ketika engkau mengutamakan pandangan manusia, bukan pandangan Allah. Pasti kau akan galau. Kadang-kadang yang membuat hidup kita ini susah karena kita ini ingin dinilai orang. Sebenarnya kalau kita enjoy dengan kehidupan kita, tidak ada kok orang orang sedih tidak ada. Perhatikan omongan contoh contoh Ada seorang kerja lapang hatinya, ketemu istrinya, ketemu anaknya, berangkat kerja, ulang kerja, riang dengan gaji yang dia kona cukup, setelah itu reunian, ketemu ya, ketemu teman-temannya. Biasa, kalau reuni kan bangga bangga Kerja di mana, Mas? Ya saya kerja di sini, alhamdulillah. Saya, menurut mau kerja di situ. semen lulus sarjana. Masa kerja kayak gitu? Tuh, anak sama berapa sih? Tiga, loh. sudah tiga. Mas harus coba cari-cari tempat lain, Mas. Perhatikan omongan saya. Ini orang ini sebelum reunian artinya lapar. Tapi ketika dapat omongan kayak gitu langsung dia pulang rumah mikir dia, iya. Saya kerja ini sudah berangkat pagi, sore gajinya cuma segini. Akhirnya berkurang konaannya. Ya karena itu, karena kau hidup karena penilaian manusia. Hidup itu kamu yang menjalani. Bahagia nggak bahagia tergantung kamu, jangan penilaian orang. Paham nggak? Kalau kalau hidup nuruti omongannya orang pasti galau hidup. Kalau munasila, lama. Dia kalau dengar terus no? Perkataan terkenal ini, kalau munasila, yang tahi. Omongannya menungso tahi. Eh, omongan manusia tidak ada ada orang sama anaknya naik keledai. Kan kisahnya itu kan. Ditumpangi dua-duanya. Ini orang nggak kasihan sama keledainya ya. Akhirnya turunlah sang bapak. Anaknya yang naik. Ajak orang lagi. Oh, ini anak nggak duit duga sama orang tua. Masa orang tua suruh nonton dia yang naik. Kan gitu kan. Akhirnya gantian bapak yang naik. Anaknya yang nonton. Maka ini bapak nggak kasihan sama anak. Akhirnya dua-duanya nonton. Sekarang ini bodoh ya punya keledai gak naik kalamun nasila diingat-ingat kalamun nasi omongannya manusia itu layantahi tidak ada selesainya kalau kamu ingin bahagia tidak galau jangan ikut omongannya manusia wa intuti aksaroman fil ardi kalau kamu nuruti omongannya manusia kamu akan tersesat sumber kegalauan hidup itu ketika engkau mengutamakan penilaian manusia sudah oh kamu dikatakan miskin gak urusan yang penting kamu itu bahagia sama keluargamu jangan nuruti omongan engkau membuat engkau membuat orang senang tapi engkau menghancurkan dirimu sendiri itu kebanyakan seperti itu mas gengsi yang membuat hidup kita itu gak nyaman itu gengsi betul gak dia punya HP baru beli HP seneng bos bisa Android senengnya luar biasa Datang temannya. HP ente kok sudah jadul Wah. Langsung sumpet hatinya. Betul nggak? Ya, jangan sudah jangan diomong. Yang penting kamu enjoy dengan milikmu. Buang omongannya manusia. Kau tidak akan galau. Permasalahan yang bikin galau itu apa? Omongannya manusia itu. Maka beristighfarlah, banyak-banyak doa biar dosanya hilang. Kedua, Bergantunglah hanya kepada Allah, jangan melabuhkan hatimu kepada Allah, selain Allah. Yang ketiga, jangan terlalu selalu merespon dan menyikapi omongan ya, Insya Allah hidup kita akan seperti afidatut tair. Seperti apa? Hatinya hmm, ada khasa. Berangkat bareng-bareng dengan koloninya, saling berbagi, berangkat pagi, pulang petang, nikmat hidup ini. Hidup ini kita yang menjalani. Jangan kita membahagiakan orang lain yang ingin menilai kita, ingin tampak depan orang lain enak eh, padahal dia kita sengsara, jangan. Kita yang menjalani hidup ini. Pelajaran yang bisa diambil satu tawakal Allah warikotil qalb. Pentingnya tawakal kepada Allah dan memiliki hati yang lembut. Wamin min asbabi dukhulil jannah dan hati yang lembut dan tawakal sebab orang masuk surga. Kemudian hadis yang eh, pelajaran yang kedua pentingnya di antara metode pendidikan Nabi adalah dengan menampilkan perumpamaan. Termasuk metode Nabi adalah dengan membuat apa? Tamsil. Apa tamsil itu? Perumpamaan. Seperti ini hmm. Rasulullah ngasih gambaran tentang burung. Kan banyak kan dalam hadis Rasulullah ngasih perumpamaan-perumpamaan itu. Orang yang membeli, orang yang memberi kok diminta kembali itu seperti anjing muntah terus dijilati lagi. Sering Rasulullah memberi perumpamaan-perumpamaan itu. Karena dengan perumpamaan itu lebih mengena. Terus hadis yang kelima an Jabir radhiyallahu anhu annahu ghazzama an-nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin. Dari Jabir bahwasanya dia pernah berperang bersama Nabi ke arah Najd. Najd, Najd sekarang ya termasuk Riyadh. Gitu. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'hum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa itu jadi kenapa? kembali ya, maka mereka maka harus maka falamma qafala Rasulullah qafala mau. Ketika Rasulullah SAW kembali, maka Jabir pun ikut kembali bersama Nabi. Fa'atrokat humul qailatu fi wadin kathiratil idhah. Kemudian mereka menjumpai waktu tidur siang. Sedangkan pada waktu itu mereka ada atau beliau ada di lembah yang banyak pohon berdurinya. Gitu ya. Jadi namanya perang, apalagi itu kan nejat itu banyak ada pasir, batu-batu gitu loh, Di Ya. Terus ada pohon yang rindang pas waktunya siang hari panas. Makanya istirahat nih Rasulullah sama siapa tadi? Fanazala Rasulullah, Rasul turun dari kendaraannya. Fatafarrokan nas, maka manusia berpencar. Ya Yastadilluna bisyajar. Mereka sibuk mencari naungan. Ada yang pilih di, duduk di pohon itu, ada di pohon itu, ada di pohon itu. Tapi jangan digambarkan seperti pohon di sini loh Pak. Ini pohon padang pasir ini. Sudah pernah ke kan? Bukan kalau kayak gini ya enak. Bukan. ya. Iya, terus akhirnya uh, nas. Orang-orang apa? Mencari tempat-tempat itu untuk berlindung. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernaung laki laya-laya di bawah samurah. Diartikan apa samurah itu? Pohon besar gitu. ya, Pohon berduri yang besar. Kalau disampaikan diartikan apa, Mas? Pohon kita gitu. Ya ini nama-nama ya. Jadi kalau mau tahu ya harus tahu. Nggak tahu sabura itu apa. Intinya pohon besar. Fa'alla qabiya sayfahu. Kemudian Rasulullah menggantungkan apa? Istirahat kan. Pedangnya beliau digantungkan. Beliau lay-lay istirahat. Wa nimna naumatan kami, ya, aku dan Rasulullah dan yang lainnya, nimna, tidur. Tidur kan saking panasnya, istirahat gitu tidur. Faiza Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaduna tiba-tiba Rasul memanggil-manggil kami. Wa ida indau Robiun ternyata waktu itu Rasulullah didatangi oleh lelaki Arab Badui. Fakala laki-laki Badui ini uh, telah menghunuskan pedangnya. Ya, hada ikhtaratu aliyat sayfi wa anana. Jadi pedangnya Nabi itu di diambil sama orang Badui ini terus dihunuskan terus diarahkan ke Rasulullah kan begitu ya kemudian fastoikotu maka aku terbangun wawafinya di solta saya melihat pedang itu ada di tangannya sudah terhunus berarti terhunus ya terhunus itu lepas dari sarungnya kala tiba-tiba orang Arab Badui tadi itu mengatakan man yamna'uka minni Muhammad siapa yang menghalangimu dari pedangku ini kultu aku berkata Allah Rasulullah berkata Allah Allah Allah yang melindungi aku walam akhirku kemudian dia tidak apa di situ Hah? tidak melakukan apa-apa wajah saya pun ter, ter, terjuduk muttafaqun alaih Kemudian di riwayat yang lain, nah ini supaya lebih jelas lagi. Ada riwayat yang lain yang menjelaskan. Kunna ma'a Rasulillah bidatir riqa. Kami pernah bersama Rasulullah pada perang datu Riqa. idza atain ala sajaratin dolilatin. Kami menemui pohon besar yang mempunyai naungan. Kami tidur di situ istirahat Rasulullah di situ. Tarabna hali Rasulillah, kami biarkan pohon besar itu untuk Rasulullah. Baca rajulun minal musyrikin, kemudian datang laki-laki musyrik. Saifu Rasulullah wasallam mu'allaqun bisa jarum sedangkan pedangnya Nabi ada di mana tadi? Di pohon. Faktaroto untuk diambil sama siapa? Orang Arab Badui yang musyrik tadi itu. Takhafuni kamu takut kepada aku Muhammad? La, aku tidak takut kepadamu. Qal, Faman yang kami ini, terus yang menghalangi kamu dari pedangku ini siapa? Rasul menjawab Allah. Dalam riwayat gemeter jatuh pedangnya. Diambil sama Nabi. Di balik man kami ini. Sekarang siapa yang melindungi kamu? Jangan sopo-sopo. Akhirnya minta maaf. Minta supaya di tidak dihukum. Saya baca lagi. Kalau man kami ini Rasulullah menjawab, Allah lah yang melindungi aku. Fasakal tasayfu min yadi. Gemeter terjatuh. Pedangnya inilah. Pedang yang dipakai mengancam Nabi itu jatuh. fakohat diambil sama Nabi. Pedangnya terus diarahkan ke orang tadi dan dibalik sama Nabi. Nabi sekarang terbalik. Man yamnau kamu Sekarang siapa yang melindungi kamu dari aku? Orang itu mengatakan kun khairu akhidin. Jadilah sebaik-baik orang yang yang mengambil keputusan. Maka Nabi menjawab miskin aja, Tasyadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ucapkan asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah. Lah, aku gak bisa. Kata orang musyrik ini, aku nggak bisa. Walakinni wahiduka Allah uqatilaka. Tapi aku berjanji kepadamu Muhammad. Aku tidak akan memusuhimu, tidak akan memerangimu. Wal aku rumah komen yuqatilunaka. Dan aku selama-lamanya tidak akan ikut berperang kepada orang yang memerangimu. Aku tidak memerangimu dan tidak ikut dengan orang yang hendak memerangimu. Fakallah sabilau dibiarkan sama Nabi. Fa'ata ashabahu kemudian orang musyrik ini mendatangi teman-temannya Ditanya iya apa? Wis iso mateni Muhammad taduru. Sudah bisa membunuh Muhammad apa dulu? Apa selesai apa sudah dieksekusi? Maka orang yang mengatakan jitu min indi khairina. Aku mendatangi kalian setelah aku pulang dari sebaik-baik manusia. Sengaja dibiarkan. Biar orang ini meriwayatkan akhlaknya Rasulullah kepada para temannya. Sallallahu alaihi Pelajaran yang bisa diambil satu, syaja'atun nabiyyi keberanian rasul pasabatu qalbihi dan keteguhan hatinya di saat seperti itu siapa yang menghalangimu dari aku Allah dari tawakalnya Nabi itu tawakal yang paling tinggi pelajaran nomor dua kubir rasul wa ashabihi lil jihad fi sabilillah kecintaan Rasul dan sahabat untuk berangkat jihad. Ini kan ceritanya sedang apa tadi? Jihad. Nomor tiga, jawaz Rukul askar fin nuzul. Bolehnya para tentara itu bercerai-berai di saat istirahat ketika ingin tidur. Boleh. Berpencar di mana-mana cari tempat yang adem gitu. Terus nomor empat, Tawakal adalah solusi dari kesempitan. Tawakal adalah solusi dari keterpurukan. Pokoknya kalau sudah mentok, sampai merasa nggak ada yang bisa nolong, cepet-cepet kembali kepada Allah. Hasbunallah dan Nomor berapa tadi? Empat. Nomor lima. Himayatullah li nabihi. Allah selalu melindungi nabinya. Nomor enam jawazu ikhbaril ashabi ma yahdusu ma'ahu wa anna dzalika la yu'addu minar riya. Bolehnya mengabarkan kepada teman-teman atas apa kejadian yang menimpanya dan ini tidak termasuk riya. Ini siapa yang maksudnya ini siapa? Ya. Saya ulangi ya bolehnya mengabarkan ke teman-teman ke teman-teman ke sahabat-sahabat tentang kejadian yang menimpa bersamanya atau kejadian yang pernah dilaluinya dan ini tidak masuk ria karena tujuannya supaya bisa mengambil pelajaran diambil dari mana ya bukan musyrik mas mau orang musyrik ini memang gak, memang dia nggak punya ikhlas Ya dari Jabir tadi loh, aku jihad sama Nabi, bareng Nabi, diceritakan ke tabiin. Ini nggak riak, karena supaya tabiin yang diceritani sama Jabir ini bisa mengambil pelajaran bahwa dulu jadi sahabat itu seperti ini loh. Ini kan ceritanya Jabir cerita nih kan. Kan merawikan hadis nih dulu. Kami pernah berperang bersama Nabi. Ini nggak termasuk riak Paham maksudnya ya? Karena dalam rangka meriwayatkan hadis agar orang bisa mengambil pelajaran. Bukan ceritanya orang musyrik ke teman-temannya. Orang musyrik memang gak punya ria apa ikhlas, gak punya mereka memang musyrik sudah, ya kan? Terus pelajaran nomor 7. Jawaz ta'liki silah idza tumina alai bolehnya menggantungkan senjata jika aman. Nggak boleh loh orang bawa senjata terus pucuknya itu ya kena. Nggak boleh seorang muslim memberi isyarat kepada saudaranya dengan apa? Senjata. Maka ditaruh. Kalau anggota TNI misalnya kejabatan meletakkan senjata sembarangan bisa kena sanksi. Iya. Hah? Ini kan ada kasus itu yang Niatnya selfie ternyata di belakangnya itu nggak sembarangan apa naruh senjata di rumahnya istrinya selfie terus senjatanya suaminya yang anggota TNI itu tergeletak yang nggak pada tempatnya gitu kena sanksi kan harus ditempatkan di tempat yang aman nggak usah bahas itu ya kejauh tapi intinya masalah senjata tadi lo artinya senjata itu nggak boleh apa keleleran. keleleran gitu loh jadi memang benar itu kan gitu kan ya? Makanya Rasul digantungkan biar gak kelelehan. Terus nomor suratu istijabati sahabat li Rasulillah. Segeranya sahabat dalam memenuhi perintah Nabi, dijak jihad berangkat jihad. Dipanggil Nabi ketika datang musuh datang. Nomor berapa? Selanjutnya al-amir wal qaid yusyarik di fil qital. Panglima perang itu dan pemimpin perang harus ikut serta dengan tentaranya dalam perang. Terus Nabi. Nabi dalam perang Badar ya ikut perang. Nabi dalam perang Uhud ya ikut perang. Tidak kok semuanya maju, Nabi duduk di belakang, enggak. Bahkan Nabi terluka kan dalam perang Uhud. Yang nomor 10. Nabi memiliki sifat pemaaf. Kalau yang di, kalau yang dianiaya itu dirinya. Nabi tidak marah untuk dirinya. Kan gitu kan? Tapi Nabi marah kalau urusan Allah, syariat Allah dilecehkan. As-Sajis hadis yang keenam. An Umar radhiyallahu anhu dari Umar semoga Allah meridainya. Sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakul saya mendengar Rasulullah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah hakka tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, tahdu himasun wa taruhu bitana." Kita ini sudah selayaknya menjadikan hadis ini sebagai pegangan hidup. Perhatikan, perhatikan. Dari Umar bin Khattab aku aku mendengar Rasulullah bersabda, "Inna law annakum tatawakkalun 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr." Jikalau kalian, jikalau sesungguhnya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah memberikan rezeki kepadamu seperti Allah memberikan rezeki kepada burung-burung. Burung lagi di situ. Tahdu khimason, burung-burung itu keluar dari sangkarnya, keluar dari apa? Sarangnya dalam keadaan lapar. Khimason, perutnya itu kosong. Wataruhu bitona dan kembali-kembali dalam keadaan perut awak. Begitu. Ya. Maka hendaklah kita ini juga hadis. Hadis ini menunjukkan pentingnya bekerja di pagi hari. Karena tardu itu maknanya itu awal awal hari. Makanya Nabi kan mengatakan Allahumma barik li Allahumma barik li ummati Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Allah berikan keberkahan bagi umatku pada pagi harinya. Hadis tentang keutamaan apa? Bekerja di kala pagi. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Bagi orang kafir, non muslim suhu bangun itu beratnya luar biasa. Iya sih, beratnya luar biasa. Bagi muslim yang terbiasa, oh bagi muslim ada kadang-kadang apa? Berat. Bagi barang. Maka orang kafir itu ketika masuk Islam itu kaget. Kok bisa ya orang jam subuh kok sudah kaget nih. Orang Korea, orang Korea yang nggak kenal agama itu yang ateis, yang tidak melihat. Ya karena saya punya teman yang pernah di Korea itu bilang gitu mereka itu sangat takjub dan mereka kok bisa subuh bangun. Ya. Dan Rasulullah mengatakan Allah barik li umfi bukuri dan Rasulullah mengatakan barang siapa mendengarkan kokokan ayam jantan maka segeralah berdoa kepada Allah karena ayam jantan itu melihat malaikat turun, malaikat rahmat turun. Dan yang namanya ayam jago berkokok ya aglabnya mayoritasnya pada waktu apa? pagi hari suruh bangun. Ya, sama dengan burung. lihatan burung itu. Insya Allah duluan burung berkicau daripada sampean bangun. Orang-orang kota terutama. Yang gak ahli ibadah. Bangun-bangun itu. Burung-burung sudah bergerak, berkicau. Itu gitu kan? Burung mengajari kita. Supaya berkat jadi pagi hari. Jangan. Jangan apa? Jangan tidur. Suruh bangun. Ya. Kemudian tarji'u akhirun nahar bitona. Jadi di sini juga Ustaz kata tawakal saja? Anda harus ikhtiar. Mana dalilnya? Burung ini keluar. keluar ikhtiar apa Anda? Ikhtiar mencari. Bukan kok tawakal nanti kalau waktunya rezeki harus. Ya Enggak, karena burung ini dikabarkan apa? Oleh Nabi keluar dari sarang. Ya, berarti dia bekerja, mencari sebab. Mencari sebab ya, sebab yang halal untuk mencari rezeki. Kalau kalian tawakal, ya orang itu pak tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Kalau jatah rezekinya habis, mati dia. Nah, sama kau si orep, berarti si orang rezeki. Mas saya ini waduh mas, berat mas rezeki saya seret waktu ini. Tapi sampai terus mati kan? Berarti si orang rezeki. Lama sampai terus mati, berarti masih orang rezeki. Orang tidak dimatikan Allah sampai jatah rezekinya yang di laukul mahfud jatahnya itu sudah habis. Kalau habis berarti mati. Nah, sama kok masih hidup berarti masih ada rezeki. harus tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Terus hadis yang ke berapa ini? Ke enam eh ke tujuh. An Abi Umar Al-Barra ibni Azib radhiyallahu anhu ma. Kal Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya fulan ida awai ila firoshika, wahai fulan kalau kamu hendak berbaring tidur, kamu mendatangi tempat tidurmu, katakanlah. Berarti doa sebelum tidur. Ini doa sebelum tidur harus dihafal. Allahumma tu nafsi ilaik, wa tu wajhi ilaik, wa tu amri ilaik, wa tu dhuhri ilaik, rahbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la minja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta fa innaka in mitta jika kamu membaca doa ini terus mati pada malam itu mitta alal fitrah kamu mati dalam keadaan fitrah ya wa inasbahta kalau kamu hidup sampai pagi hari asbahta khaira kamu hidup dalam keadaan lapang lapang dadamu lapang keluargamu lapang rezeki ya Bagaimana doanya? Allahumma aslam tu nafsi ilaik wa tu wajhi ilaik wa tu amri ilaik sampai lagi kok ilaik ilaik itu. Allahumma aslam tu nafsi ilaik wa tu wajhi ilaik wa tu amri ilaik wa tu dahri ilaik raghabatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyi wa nabiyyika alladhi arsalta fa innaka in mitta min lailatika mitta alal fitrah. Kalau kalian baca doa itu terus mati malam harinya, mati dalam keadaan fitrah. Bagaimana bunyinya Allahumma Allahumma aslam tu nafsi ilaik. Ya Allah aku pasrahkan nyawaku, jiwaku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawattu amri ilaik, aku serahkan seluruh urusan dan perkara aku kepadamu. Wa alja'tu dhuhri ilaik, aku sandarkan punggungku kepadamu. Rohbatan wa rohbatan ilaik, dengan takut dan cemas kepadamu. Harap cemas kepadamu. Lamal ja'a jaminka ilaik, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat mencari keselamatan dari kemurkaanmu kecuali kepadamu. Artinya kalau kalau takut sama Allah disuruh apa? mendekat. Takut dari manusia kan kita menghindarinya. Kalau takut pada Allah malah disuruh. Tidak ada yang menyelamatkan kita dari Allah kecuali kepada Allah. Paham nggak maksudnya? Tidak ada yang menyelamatkan kita dari kemurkaan Allah kecuali dengan kepada Allah. Paham? Amantu bi kitabika alladhi anzalta aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan wa nabiyika arsalta dan kepada nabimu yang kau utus kalau baca doa ini mati dalam keadaan fitrah, kalau hidup sampai pagi hari, pagi harinya diberi kebaikan, keberkahan, lapang rezekinya, lapang jajanya, lapang keluarganya, lapang urusannya. Muttafaqun alaihi. Hadis ini jelas. Jelas kenapa kok ditaruh di bab apa? Tawang intinya kan tawakal. Aku serahkan nyawaku kepadamu. Aku sandarkan punggungku kepadamu ya Allah dan seterusnya. Ini pentingnya bertawakal. Hadis yang ke-8. An Nabi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Abdullah bin Utsman bin Amir. Jadi namanya Abu Bakar itu Abdullah. Namanya Abu Bakar siapa? Abdullah. Bapaknya Abu Bakar namanya Utsman, tapi Utsman ini jarang disebut. Yang disebut kunianya Abu Kuhafah. Abu Bakar bin Abi Kuhafa. Abu Bakar nama aslinya Abdullah, Abu Kuhafa aslinya apa? Utsman. Bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi At-Taimi. Ah, At-Taimi bukan Tamimi. Nah, kemarin ada orang yang karena membela Qatar Qatar itu kan Bani Tamim. Ya. Terus sungguhnya Bani Tamim adalah satu marga dengan Abu Bakar bagaimana Abu Bakar Tamim? Abu Bakar itu Quraisy, tapi At-Taimi. Bahaya salah paham loh ini. Dikira apa? At-Tamimi, bukan At-Tamimi tapi At-Taimi beda. At-Tamimi bukan Quraisy. Ya. Syekh Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab termasuk At-Tamimi. Syekh Muhammad bin Shalih al At-Tamimi radhiyallahu anhu wa abu wa ummu sahaba. Huwa berarti Abu Bakar, abuhu berarti bapaknya. sohaba. ummuhu ibunya juga sahabat, Masya Allah. Abu Bakar, dia sahabat, bapaknya juga sahabat. tu ila abdamil musyrikin ketika kami berada di gua, ketika uh, hijrah. Jadi gini gini nih, harus cerita kalau ini nih. Perhatikan. Rasulullah ini dari Mekah ke Madinah hijrah kan? Kan pertama yang berangkat duluan kan para sahabat semua. Gitu? Ya you Rasulullah belum dapat izin hijrah. Kan gitu. akar Abu Rasulullah berdatang ke Abu Bakar agar Abu Bakar gak, gak hijrah dulu bersama Nabi. Ketika mereka semua sudah berangkat, Abu Bakar sama Rasulullah belum dapat izin. Rasulullah belum dapat izin. Sampai akhirnya dapat izin maka Rasulullah SAW berangkat hijrah. Mekah di selatan, Medina di utara. Logikanya kalau hijrah berarti berjalan dari selatan ke utara. Tapi Nabi tidak. Nabi sama Bakar malah ke selatan. Karena kalau Nabi ke utara langsung dikejar kena dia. Makanya Rasulullah sama Abu Bakar ke selatan. Kemana? Ke gua Hi Gua Tur. <laughs> Rasulullah ke gua Tur. Nah setelah itu Rasulullah eh, Abu Bakar ini luar biasa nih setianya Abu Bakar. Abu Bakar ketika diwakil sama Rasul tiga hari tiga malam ya singkat saya seperti itu. Itu eh Gua Hur, Gua Sur kok jadi saya salah. Gua Sur itu tiga hari, itu yang ngirim makanan siapa? Anaknya Abu Bakar. Asma anaknya Abu Bakar. Kalau bagi informannya itu anaknya Abu Bakar yang laki-laki di Mekah cari informasi bagaimana pergerakan Quraisy. Malam-malam nih anaknya Abu Bakar yang laki-laki ini datang ke gua itu menyampaikan informasi kepada Rasulullah sama sama Abu Bakar. Pagi harinya pelayannya budaknya Abu Bakar bagian gembalakan kambing. Tujuannya menghapus jejak-jejaknya Asma yang ngirim makanan sama anaknya Abu Bakar yang laki-laki. Saya lupa nama kalau nggak salah Abdurrahman kalau nggak salah namanya. Untuk menghapuskan apa? Jejak-jejak. Saking luar biasanya loyalnya Abu Bakar. Akhirnya ketahuan, bukan ketahuan, ya intinya terenduslah. Akhirnya orang kafir Quraisy berangkat ke Gua Sur. Lah ini ceritanya nih. Sini dikatakan eh, mana tadi? Nah, di sini dikatakan Nah Nadortu ila adjamil musyrikin. Abu Bakar sama Rasulullah di gua itu Abu Bakar lihat ke atas, itu ada kaki-kakinya orang-orang kafir kelihatan dari gua itu. Kata Abu Bakar, "Ya Rasul," eh, kata Abu Bakar, "Aku melihat ke kaki-kakinya orang musyrikin, sedangkan kami ada di dalam gua. Wahum ala ruusina mereka ada di atas. Wahum ala ruus mereka ada di atas kepala kami." Fakultu ya Rasulullah lau anna khadum nadara tahta qadamaihi la Ya Rasul sekiranya orang-orang di atas kita ini melihat ke bawah pasti tahu kalau kita ada di bawahnya. Jadi gua ini orang kafir di atas Abu Bakar kelihatan kaki-kakinya orang kafir. Seandainya mereka lihat ke bawah tahu. Maka di saat seperti itu Rasulullah berkata, "Ma dhannuka ya Abu Bakar fitnaini talisuhum Allah." Bagaimana pendapat Muayyam Bakar tentang dua orang yang mana yang ketiganya adalah Allah. Ini keutamaan Abu Bakar dan turun ayat la tazan innallaha ma'ana jangan galau karena Allah bersama kita. Jangan sedih karena Allah bersama kita. Supaya nggak sedih bersamalah Allah. Karena Nabi mengatakan la tazan jangan takut wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana Allah bersama kita. Ini adalah hadis menunjukkan keutamaannya Abu Bakar. Karena dalam Al-Quran dikatakan, Al-Quran loh yang ngomong ini, menceritakan bahwa Nabi berkata kepada Abu Bakar latah dan jangan sedih, inna ma'ana. Rasulullah tidak mengatakan jangan takut Abu Bakar, Allah bersama aku. Tidak. Tapi Abu Bakar mengatakan jangan takut Abu Bakar, Allah bersama kita. Oh, Abu Bakar dan Rasulullah di dalam Al-Quran disatukan dalam satu domir. Tahu domir ibu-ibu? Tahu domir mas? Apa domir? Kata ganti. Kata ganti kalau bahasa Indonesia kan dia, saya, kamu, kami itu kan kata ganti namanya. Ya. Sesungguhnya Allah bersama kami. Al-Quran mengabarkan nama Nabi, nama Bakar disatukan dalam satu domir dan dibaca, dan dibaca sepanjang masa. Saya mau tanya, kalau ada orang hebat, yang disebut orang hebatnya, ajudannya tidak akan disebut. Kecuali Abu Bakar. Saya mau tanya sampean, siapa ajudannya Napoleon Bonaparte? Dak ngira weruh sampean. Dak ngira weruh. Dak ngira weruh. Saya mau tanya antum nih, siapa ajudannya Adolf Hitler? Kalaupun tahu buka-buka buku-buku dulu lama baru ketemu. Ini Abu Bakar nih, ajudan untuk apa sih disebut? Tapi Allah menyebutkan ini disebutkan dalam Al-Quran, disatukan dengan nama, nama Nabi, dan dibaca sampai hari kiamat. Mana ada ajudan disebut dalam sejarah? Siapa dulu yang kemana-mana bareng kacamata? Gak ngiroro. Gak ngiroro. Siapa dulu yang bersama-sama Raja Fir'aun? Disebutkan kali itu. Siapa namanya? sama sebutkan. Tapi kan dalam kejelekan. Lainnya dalam kebaikan tidak ada. Ini apa? Ini termasuk keutamaannya siapa? Dalam sejarah yang terkenal ya tokohnya. Orang nomor dua yang nggak dikenal. Tapi Allah meletakkan Abu Bakar di Al-Quran. Bukan hadis lagi. Hadis ya iya. Ini kan hadis nih. di Al-Quran. Nggak tahu surat apa itu. La tazan innallaha ma'ana. Ya. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memposisikan Abu Bakar posisi yang mulia. Para ahli sunnah wal jamaah sepakat manusia terbaik setelah para nabi, para rasul Abu Bakar Siddiq. Alhamdulillah selesai jam 5 lebih 10 menit, lebih 5 menit atau lebih 7 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita lanjutkan ya, tinggal satu hadis kan tiba. Oh enggak ya masih ada lagi. Ya enggak apa-apa, besok aja. Bismillah Ustaz Afan bagaimana cara mengetahui warung yang ada pelarisannya? Ya nggak tahu ya. Saya bukan meramal. Tapi rata-rata pakai begituan. Kemudian bagaimanakah hukum makan di warung yang ada pelarisannya? Kalau makanannya halal ya tidak apa-apa. Cuman ya kalau tahu benar-benar tahu ya lebih baik jangan di situ. Bagaimana tata cara sholat ketika safar? Apakah boleh jamak kosor? Boleh. Orang safar itu ada dua. Ini perincian ini panjang. Orang safar itu ada dua. Ada safar jalan, ada safar singgah. Paham? Safar jalan itu kayaknya dari sini ke Bojonegoro. Sekarang berangkat ke Bojonegoro. Sekarang ini. Kemungkinan maghrib sama isya di jalan. Betul? Ini kosor ya jama. Di Lamongan mampir di masjid, sholat maghrib tiga rakaat, ya kan? Setelah itu langsung dijamak dengan sholat isya. Sholat isanya berapa? Dua rakaat. Itu namanya safar jalan. Safar jalan ini safar yang belum singgah. Yang kedua ini safar nazir. Safar nazir safar yang sudah singgah. Contoh saya ada workshop di Jakarta tiga hari. Saya sudah turun hotel. Status saya safar apa mungkin? Safar. Tapi safar yang sudah singgah. Maka ini kalau kosor, pasti tetap kosor. Jama, hilaf para ulama. Paham? Cuma saya pribadi lebih rojih kosor dan jama. Jadi misalnya sesama anggota workshop ada yang dari Makassar, ada yang dari Jayapura, itu misalnya di sana ada musola, ya sudah kita sholat bareng-bareng jamak dan musola. Masalahnya juga berbeda-beda. Kalau uh, Syekh Yordania biasanya kalau seperti itu ada terawat di terawat atau di batu ada dua orang masayikh, ya mereka sholat apa? Ya kosor ya jamak. Tapi kalau yang Saudi kosor tapi tidak kila Kalau nazil sudah tahu perinciannya. Tapi kalau saya yang ditanya ya kosor ya jamak boleh. Terus dan Rasulullah tidak pernah sholat genap ketika safar. Tidak pernah menge, me, maksudnya genap di sini empat rakaat tidak pernah. Rasulullah kalau safar selalu dua rakaat. Kalau yang empat loh ya empat jadi dua, yang dua tetap dua nggak jadi satu, yang tiga tidak jadi satu setengah. Maksudnya yang empat ini berarti yang dimaksud ini adalah isya, duhur, Dan berapa batasan kita mengkosor sholat pada waktu safar? Berapa batasan kita boleh mengkosor? Batasan harinya mungkin ya. Selama safar tetap kosor. Para sahabat perang sampai enam bulan kosor di tempat. Enam bulan, empat bulan. Itu baca di kitab subuh Salam. Belum bisa bahasa Arab, Ada terjemahannya. Ya, misalnya Rasul para sahabat mengkosor sholat enam bulan, empat bulan waktu perang karena memang nggak niat apa? Nggak niat tinggal. Namanya perangkat maju mundur. Ya kadang maju, kadang selesai kan gitu kan? Jangan sampai yang datang karena ada jadi memang khilaf ini para ulama, tapi yang rojih safar ya sudah pakai itu. Misalnya eh, pergi Kalimantan sambang keluarga tujuh hari ya boleh semuanya tujuh hari karena tidak niatnya apa mukim di sana Ah, bersekolah di Jogja ketika dia pulang ke rumah Surabaya, apakah dia termasuk sahabat? Ya enggak dewi. Seperti itu ya. Allah alam. Silakan, ada pertanyaan lain. Nah, jadi kalau kita ada anak-anak kita uh, sekolah di Tengaran atau tengah di Bukhari, Solo, pulang ke sini, apakah jaya enggak rumahnya sendiri kok jangan? Nah, tidak ya. Wallah, pendapatnya Rosi seperti Allah. Silakan. Tawakallah. Intinya bersandar hanya kepada Allah. Saya nggak tahu definisi yang lebih tepat lagi dari itu. Bersandar adalah menyerahkan seluruh perkaranya kepada Allah setelah dia berikhtiar disandarkan dikembali inna solati wa nusuki wa mati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, aku serahkan urusanku, aku berusaha maksimal, selanjutnya pilihkan yang terbaik untukku ya Allah. Bersandar mencari sebab dan menggantungkan keberhasilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang lain. Silakan. Kalau kita kalau aja memungkinkan sholat jamaah ke masjid, ya sholat di masjid, tapi harus bersama imam. Berarti nggak boleh kosor. Paham? Cuilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imamnya empat, jangan dua. Kalau imamnya empat, kamu harus dua. Tapi kalau kita ini orang musafir disuruh imami, masa musafir tidak popo mengimami. Otomatis saya dua rakaat. Kalau saya sudah selesai salam, mereka harus nambah dua rakaat lagi. Makanya lebih baik musafir jangan imami jika bingung orang. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, suruh menyambung silaturahim. Ini gimana Ustaz? Apakah berarti panjang umurnya rezeki? Itu pun bagian dari takdir. Orang ini dapat rezeki ditulis di lauhul mahfud. Orang ini rezekinya sekian, kemudian dia dia silaturahmi, maka ditambah sekian. Itu pun bagian dari tertulis dari takdir. Penambahannya itu juga bagian dari itu kalau dimaknai e, bertambah dalam arti yang sesungguhnya. Sebagian ulama mengartikan bahwa yang dimaksud tambah umur kan gitu kan ya tambah umur tambah rezeki itu maksudnya adalah barokahnya. Dan kenyataan bukti bukti empirik bisa dijelaskan itu orang kalau banyak relasi banyak rezeki. Kita ya kan, nyambung silaturahim kan banyak relasi banyak relasi banyak kenal akhirnya kalau sudah banyak kenal apa mati kan banyak relasi banyak proyek banyak apa teori sosial membenarkan itu Kan gitu kan? Wallahu a'lam. Silakan. Kalau dia niat mukim, kuliah kalau sudah dapat KTP, dapat kartu tanda pelajar, ya berarti mungkin. Ya kalau sampai orang Bonjodogoro, kuliah di UNER, dapat kartu pelajar, ngekos di Surabaya, kok kosor terus nemen ya misalkan pelajar sebagai mahasiswa itu ya saya nggak berani untuk nyuruh kosor harus lengkap kalau ini gitu.